Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk mempelajari dan meningkatkan ilmu kita yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis kita pada sore ini terhitung di antara majelis dikir yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai para sahabat yang sedang duduk-duduk dan Nabi bertanya ma ajalasakum apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Maka kata para sahabat Jalasna karul Islam wa ma manallahu alaina Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami duduk-duduk di sini dalam rangka membicarakan Islam dan mengingat serta membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kami. Lalu Nabi mengulangi dengan penekanan sumpah Allah demi Allah ma ajlasakum illa dhalik. Betul enggak Kalian memang dulu di sini semata-mata karena itu. Ini semata-mata dalam rangka membicarakan Islam, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik." Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali niatan seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, "Wallahi lam astakhlifkum demi Allah aku tidaklah bersumpah untuk kalian tuhmatan lakum karena aku menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril, walakin atani anifan Jibril akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku Anamu akhbaroni Dan Jibril menghabarkan kepadaku Anallaha yubahi bikum malaikatahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Membanggakan kalian Di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu taala. Para ibu-ibu dan para ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu di antara utama majelis saat kita berbicara tentang nikmat Allah terutama nikmat Islam sungguh memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita mendapatkan sekian banyak keutamaan dari berbagai keutamaan yang telah disebutkan Nabi berkaitan dengan keutamaan majelis ilmu. Para ibu-ibu dan para ikhwah yang rahmati Allah, kita ingin mengingatkan beberapa hal yang berkaitan dengan jati diri kita sebagai muslimah dan kita adalah kaum muslimin yang perlu pertama kali kita ingat bahwa menjadi seorang muslim muslimah ini keutamaan yang sangat besar yang sangat layak kita berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika menjadi seorang muslim dengan pemahaman yang lurus. Pemahaman bersama dengan akidah al-sunnah wal jamaah. Pemahaman yang di atasnya adalah Rasulullah dan para sahabat dan para ulama kaum muslimin yang diwarisi dari zaman ke zaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbangga dengan nikmat Islam ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala berbanggalah Bergembiralah karena sesungguhnya apa yang Anda banggakan ini lebih baik dari seluruh perkara yang dikumpulkan manusia berkaitan dengan perkara duniawi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan jadi seorang mukmin sejati. Itulah yang disebutkan Allah di dalam ayatnya yang mulia. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan izzah itu adalah milik Allah milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Allah adalah Al Aziz, Zul Izzah. Allah adalah Al Aziz, pemilik Izzah. Rasulullah adalah Rasul yang Aziz, Rasul yang memiliki kewibawaan, keutamaan, keagungan sebagai utusan Allah dan hamba Allah yang sempurna. Dan kaum mukminin adalah pemilik izzah dengan keimanannya dan keberadaannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa kita ini seandainya bukan karena Islam, sungguh kita adalah kaum yang hina dina dan tidak ada kemuliaan kecuali bersama dengan Islam. Barang siapa yang mencari barang siapa yang dia mencari kemuliaan bukan dengan Islam, niscaya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna adzalal qaum. A'azzanallahu bihadzal Islam. Famahma natlubul izzata bighairil Islam, azallanallahu Kita ini adalah kaum yang dulunya hina Karena tenggelam di dalam kehidupan jahiliyah Tenggelam dalam kehidupan yang sangat rendah Menyembah patung Dia akalnya tidak begitu maksimal berfungsi Terkadang dia buat tuang sendiri dan dimakan sendiri Omar ketika habis sholat terkadang tertawa, terkadang sedih. Ketawa ketika Umar mengingat pernah dia membuat Tuhan dari dari tetelan kurma, kurma ditetel-tetel, tahu ditetel. Hah? Ditetel-tetel, Pak, bukan dipotong-potong. <laughs> Tahu ditutup enggak? Dipadat-padat. Korma dipadat-padat, dibentuk-bentuk sehingga menjadi patung Tuhan. Kemudian dibawa pergi. Nanti kalau waktunya lapar dan butuh dicuili. Tuhannya dicuili. Esa alangkah sangat tragisnya nasib Tuhan yang seperti ini. Kemudian beliau menangis ketika mengingat Bagaimana bodohnya dulu membunuh anak-anak wanita Dan alangkah besarnya dosanya membunuh anak-anak wanita Sehingga benar-benar kehidupan jahiliyah kehidupan yang sangat buruk Minum homer Berzina Berlaku buas kepada manusia Penuh dengan keboliman Jauh dari keadilan Sungguh kehidupan yang tidak ada indahnya, gelap dan buruk. Inna kunna adzalal qaum. A'azzalallahu bihadal Islam. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Para sahabat begitu mendapatkan pengajaran Rasulullah SAW sungguh Islam begitu ajaran yang sangat mulia bagi mereka dan betul-betul mengentaskan dari hinanya jahiliyah sehingga para sahabat benar-benar mereka berbangga dengan Islam. Perhatikan bagaimana Ja'far bin Abi Talib berada di negerinya Najasi, Ethiopia, keberadaannya sebagai orang yang sedang mencari suaka karena kebaliman orang-orang Quraisy yang tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian sahabat pun hijrah ke negeri Habasyah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi Najasi ternyata orang Quraisy gak ridho pula dia kejar. Sampai ke negerinya Najasi dengan harapan Najasi akan memulangkan mereka kepada kaumnya akan tapi Najasi seorang yang adil. Nasrani akan tapi dia adil. Ya akhirnya dia pun masuk Islam. Ja'far bin Abi Talib diantaranya saat orang-orang Quraisy memprovokasi Najasi berkaitan dengan ajaran yang dibawa orang-orang ini dan khususnya berkaitan dengan agama yang sedang dianut oleh sang raja yaitu Nasrani. Ja'far bin Abi Talib di depan Raja Najasyi dengan polosnya dan dengan kebanggaan Islamnya membacakan ayat berkaitan dengan Nabi Allah Isa surat Maryam, eh, surah Maryam yang menjadikan justru air mata kedua eh, kedua matanya Raja Najasyi melelehkan air mata karena betapa samanya, betapa persisnya antara yang dibawa Muhammad dengan yang dibawa Nabi Allah Isa yang keluar dari Meskah yang sama keluar dari sumber cahaya yang sama Alhamdulillah yang kita perhatikan bagaimana Najasi eh, bagaimana Ja'far bin Abi Talib di tengah-tengah suasana yang seharusnya dia menghinakan dan menjilat raja akan tapi dengan sangat bangganya menyampaikan ajaran yang diajarkan nabinya yang mulia sallallahu Alaihi Wasallam dari agama tauhid. Rib'i seorang prajurit di antara prajurit kaum muslimin ketika dia berada di depan panglima Rustum karena diundang maka Rib'i dengan gagahnya berbangga dengan ajaran Islam saat ditanya oleh sang panglima siapa anda ini? Man antum? Siapa anda ini? Maka Ribi katakan Nahnu qawmun liuk Liukhrijan nas Min ibadatil ibad Ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah kami adalah satu kaum yang dikeluarkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia mengentaskan manusia dari perbudakan hamba kepada hamba menuju pada perbuatan hamba kepada Robnya para hamba yaitu Allah swt Ini agama tauhid yang menghamba hanya kepada Allah swt semata. Dan kami suatu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Dan kami suatu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Inilah kebanggaan para sahabat terhadap ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekotifillah, coba bandingkan hal seperti ini kepada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah di zaman kita. Bagaimana muslimin dan muslimat di zaman kita Sungguh mereka menjadi orang-orang yang tidak merasakan kebanggaan Islam dalam dirinya. Ingat, ketika Ja'far bin Abi Talib mengungkapkan kebanggaannya, Islam belum berada dalam posisi yang mayoritas, belum berada dalam posisi yang menguasai dunia, bahkan masih dalam posisi dikejar-kejar dan dihinakan oleh manusia tetapi benar-benar ajaran Islam telah meresap di hati mereka dan mereka bisa membandingkan bagaimana kualitas Islam dan kualitas agama-agama jahiliyah yang ada. Muslimin zaman kita tidak ada kebanggaannya kepada Islam disebabkan karena tidak fahamnya mereka terhadap agamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi katakan saat kaum muslimin mereka jauh dari agamanya mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agamanya maka Allah akan campakkan mereka dalam kehinaan idza tabayatum bil ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzimuhu hatta tarji'u ila dinikum Apabila kalian wahai kaum muslimin telah mulai praktek jual beli dengan sistem riba di antaranya ina. Apabila kalian kaum muslimin sudah disibukkan dengan ternak-ternak kalian dan dengan cocok tanam kalian sehingga hatinya telah dibuat lengket dengan kesibukan dunia sehingga mereka tinggalkan jihad dengan segala dimensinya sehingga benar-benar mereka tidak punya perhatian kepada agama dengan perhatian yang bagus maka Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan la yang simuhu hatta tarji'u ila dinikum Kalian tidak akan bisa, kalian Allah tidak akan cabut kinaan yang menimpa kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gerakan kembali kepada agama ini ikhwah yang harus ditumbuhkan dalam setiap jiwa kita muslimin dan muslimat. Gerakan kembali kepada agama ini Langkah pertama adalah kita menghidupkan majelis-majelis ilmu kita menghidupkan majelis-majelis ilmu. Karena sungguh wallahi jiwa manusia tidak akan bisa menghidupkan Islam kecuali yang pertama dia memahami tentang dinul Islam. Dan kembali kepada agama ikhwati fillah artinya kita kembali kepada ulama kaum muslimin. Kenapa? Karena apabila kita tidak bersama dengan ulama, kita akan bersama dengan juhala, Apabila kita bersama dengan juhala orang-orang yang bodoh Tidak mungkin orang bodoh akan membimbing kita kepada agama yang benar Faham? Tidakkah kita tidak mungkin akan bisa dikatakan kembali kepada agama ini Kecuali kita bersama dengan ulama Karena ilmu Islam bersama dengan para ulama Dan ketahuilah Apabila kita tidak bersama dengan para ulama Kita akan bersama dengan para juhala Dan apabila kita bersama dengan para juhala, maka sungguh para juhala wallahi tidak akan pernah bisa memimpin kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap gerakan yang mengatasnamakan Islam dan dia menjauhkan umat dari para ulama, dia hanya akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Dia hanya akan masuk ke lorong-lorong kesesatan Itulah yang terjadi dari zaman awal sampai zaman kita sekarang ini. Ibu-ibu dan para ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama berbanggalah kita dengan ajaran yang kita miliki dinul Islam yang telah dibela oleh nabi kita dengan perjuangan dakwah yang mengorbankan dengan segala apa yang beliau punya dan beliau tidak pedulikan apapun yang menimpa dirinya. Yang penting bagaimana manusia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati kita rasa bangga kita dengan agama ini yang tentu kita awali dengan kita benar-benar berusaha untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya bersama dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah ulama yang total mengantarkan kita memahami Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi Allah alim jami'an dengan bimbingan para a'immah, para pemimpin, para ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman. Yang kedua, alangkah kita hidup di zaman yang umat ini benar-benar dibuat lalai berkaitan dengan status dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah lalai dengan ajaran Islamnya bahkan lalai dengan yang menciptakan dirinya dan dia pun akhirnya pun lalai dengan nasib yang akan dia alami kehidupan ba'dal mamat sungguh ini kelalaian yang sangat membinasakan kelalaian yang betul-betul akan mengancam hancurnya manusia dalam menjalani kehidupan. Ayat yang telah kita bacakan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya Am hasibtum annama khalaqnakum atafa wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahu amma yusyrikun Apakah kalian menyangka bahwa kami Allah menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku kelalaian yang paling berbahaya kelalaian ketika dia ketika dia lalai terhadap tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelalaian dia terhadap hari kebangkitan yang dia akan dihidupkan Allah setelah kematiannya. Ini yang akan mengantarkan manusia mereka tenggelam dalam kehidupan ala binatang yang tidak peduli dengan sang pencipta dan dengan nasib hari setelah kehidupannya atau bahkan mereka tidak meyakini akan mereka dibangkit ah, mereka akan dibangkitkan Allah setelah kematiannya. Orang-orang yang mereka tenggelam dalam kelalaian Tampilannya adalah menjadi orang-orang yang al-mu'ridun, orang-orang yang mereka berpaling dari agama Allah. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa sama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum Sungguh hari kiamat telah sangat dekat. Hari di mana manusia akan dihisap seluruh amal-amal mereka telah sangat dekat. Akan tapi mereka masih berada tenggelam dalam kelalaian. Dan mereka pun akhirnya juga tampilnya adalah tampilan orang-orang yang berpaling. Wahum mu'ridun. Padahal tidaklah setiap diturunkan ayat kecuali pasti mereka mendengarnya akan tapi yang menyebabkan mereka tenggelam dalam kelalaian dan mereka berpaling karena lahiyatan qulubuhum pusatnya adalah karena kelalaian hati yang menyelimuti dirinya Ibu-ibu dan para ikhwah yang rahmati Allah Sungguh tampilan kaum muslimin di zaman ini tampilan orang-orang yang lalai Orang-orang yang mereka tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan lalai tentang nikmat yang sangat besar ini. Padahal sungguh ini nikmat yang layak kita syukuri. Karena seandainya betul kita tanpa nikmat Islam, kita benar-benar tidak ada harganya betapapun kita di dunia sekarang ini. Sungguh mahal nikmat yang Allah berikan pada kita dari nikmat Islam tersebut. Sekarang ikhwah di dunia ini manusia membangun kemuliaan dengan harta yang dia kejar, kedudukan yang dia upayakan, yang dengan itu dia akan merasa mulia, sehingga dia sangka kemuliaan itu dengan harta dan kedudukannya Allah ingatkan akan datang hari di mana semua yang dikejar manusia yang dia sangka akan membuat mereka mulia akan dicampakkan tidak berguna lagi kecuali apabila dia datang kepada Allah dengan membawa nikmat yang satu ini itu nikmat Islam. Orang-orang yang berharta dia hanya akan mengucapkan dengan penuh kekecewaan Ma aghna anni maliyah Aduhai hartaku yang banyak melimpah Telah tidak berguna lagi Orang-orang yang mereka tinggi jabatannya dan luas kekuasaannya Hanya akan tinggal mengucapkan Halaka anni sultaniyah Aduhai telah hancur binasa kekuasaanku Ayat ini pernah dibaca oleh Harun al-Rashid seorang khalifah kaum muslimin yang sangat tenar, yang sangat luas kekuasaannya, yang sangat luar biasa kekayaannya. Dan ketika belum menjelang sakaratul mautnya diranjang kematian, maka belum mengingat semua yang berkaitan dengan dunia yang di tangannya dan telah tidak berguna apa-apa lagi untuk menghadapi kematiannya, dan tinggal beliau mengucapkan dan membacakan membaca firman Allah untuk mengingat tentang nasib dirinya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya sehingga beliau pun mengatakan ya man la yazulu mulku waidat yang tidak pernah hancur kekuasaannya irham qad man mulku Rahmatilah orang yang telah binasa, telah hancur kekuasaannya. Tahukah ibu-ibu dan para ikhwah sekalian? Berapa Allah ceritakan harga keimanan kita dan keislaman kita? Yang seandainya tanpa Islam sungguh kita tidak ada nilainya, walaupun kita pemangku dunia dan seisinya, di antaranya Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi daban walau iftadabi. Orang-orang kafir itu sampai seandainya mereka sampai mati dalam keadaan kafir, maka sungguh emas yang besarnya satu bumi berapa ton ikhwan? Emas yang besarnya satu bumi atau bumi dalam wujud emas berapa ton? Tentu bertonton. Tahu? seandainya bumi total ini menjadi emas, lalu dia ingin menebus adab Allah itu dengan emas tersebut, fala balamin min ahadihim mil'ul ardi dahban. Allah sama sekali tidak mau menerima upaya dia menebus adab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia seisinya milik dia, ditambah dua kali dilipatkan dua kali milik dia. Pasti pasti kata Allah apa yang di tangan dia ini akan dia gunakan untuk menebus pedihnya azab di hari itu. Apa kata Allah? Walau anna lidzalimina ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'a. Seandainya orang-orang yang zalim itu semua dunia dan sisinya milik dia bahkan dilipatkan dua kali. Pasti kata Allah, laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah pasti akan dia jadikan apa yang di tangannya tersebut untuk menebus buruknya adab di hari itu. Sekarang ini ibu-ibu dan para ikhwah yang rahmati Allah, seseorang dia bisa membanggakan saudaranya jenderal, saudara saya pejabat tinggi, saudara saya adalah orang yang bisa menguasai dan memiliki hak yang sangat besar. Akan datang hari-hari yang Anda tidak bisa mengandalkan siapapun dari kerabat Anda. Bahkan orang yang tadinya sangat dekat dengan Anda pun tidak akan peduli dengan nasib Anda. Walaupun bahkan sekedar bertanya tentang keadaan Anda. Wala yas'alu hamimun hamima. Hari di mana seorang kawan yang tadinya akrab dan dekat mereka pun bertanya tidak Sekedar bertanya pun tidak. Dan sungguh ini sangat menyedihkan. Hari-hari yang setiap orang mereka tidak sempat berpikir tentang orang lain. Bahkan tiap orang menjauh dan lari walaupun dari orang yang paling dekat dengannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah katakan hari-hari ketika orang lari dari ayahnya dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya masing-masing pada hari itu mereka dibuat sibuk dengan urusan sendiri-sendiri yang ada bahkan semangat untuk mengorbankan orang lain seandainya bisa dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Itulah yang Allah beritakan kepada kita semuanya dalam surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها رضا للساعة للشوى تدعو من أثبر وتولى وجمع فأوعى الله كتكل Hari di mana mata mereka terbelalak saling melihat satu dengan yang lainnya karena ngerinya melihat ngerinya keadaan suasana pada saat itu. Orang-orang yang di dunia mereka mujrim dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia durhaka kepada Robnya, dia tenggelam dalam kemaksiatan, dia tinggalkan ketaatan, maka pada hari itu dia sangat ingin kiranya bisa menebus kesengsaraan di hari itu walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Semuanya kita tahu insya Allah khususnya ibu-ibu tidak ada di dunia ini orang yang lebih memiliki kecintaan yang tulus sebagaimana kecintaan seorang ayah atau seorang ibu kepada anak kandungnya minta maaf Seandainya walaupun anak kandungnya itu idiot, lahir dalam keadaan idiot, dia memiliki kelainan. Kira-kira ibu-ibu mau nggak ditukar dengan anak orang yang ganteng, yang tampan, yang bagus, yang sangat semampai? Bagaimana kira-kira? Orang yang betul-betul hatinya masih memiliki fitrah keibuan dan orang tua yang tulus tidak akan mau. Sama dengan bagaimana saya buang anakku, lalu aku besarkan anak orang lain. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, beliau ketika ditawari oleh orang-orang Quraisy, Wahai Abu Talib, serahkan Muhammad keponakanmu kepadaku dan akan aku tukar dengan seorang pemuda yang paling tampan di Quraisy ini. Maka dengan cerdasnya Abu Talib katakan, gila kamu. Kamu ambil anakku untuk kamu sembelih, lalu kamu serahkan anakmu untuk aku besarkan, aku kasih makan. Uh, oh, gak akan ada orang tua yang mau pakai begitu. Akan tapi akan datang hari di mana orang tua akan siap mengorbankan walaupun anak kandungnya sendiri demi keselamatan dia. Tidak cukup dengan anak kandungnya dia dia serahkan kalau bisa istri dan saudaranya. Dia tambahkan kalau perlu dengan semua keluarga besarnya. Bahkan dia serahkan semua manusia di muka bumi agar dimasukkan ke neraka. Thumma yungji lalu dia diselamatkan dari azab Tapi Allah katakan kalau wahai hambaku tidak akan mungkin yang demikian terwujud angan-anganmu. Inna halalba jahanam adalah adab yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Kada uman akbar wa yang jahanam akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tetapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh iman Anda dan keislaman kita sangat mahal, maka Allah ingatkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ibu-ibu yang rahmati Allah, sehingga lalai terhadap nikmat ini musibah yang sangat besar. Yang kedua, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di antara agungnya nikmat Islam kepada kaum muslimah khususnya Allah telah mengangkat derajat muslimah ke derajat yang sangat mulia dan agung setelah wanita betul-betul di lembah kehinaan di zaman jahiliyah Kita semuanya harus ingat bagaimana wanita di zaman jahiliyah dilihat dari sisi kedudukannya. Wanita di zaman jahiliyah itu seperti air, api, dan udara. Apa artinya kawan? Air, api, rumput, udara apa artinya? Milik bersama sehingga tidak ada penghargaan kepada para wanita. Bahkan para wanita di tengah-tengah keluarga tidak memiliki hak waris. Bukan sekedar tidak punya hak waris, akan tapi bahkan wanita bisa diwarisi apabila seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya, maka anak bisa mewarisi ibunya yang ditinggal oleh ayahnya. Dan sungguh ini adalah kehinaan dan penghinaan kepada wanita. Kemudian wanita di zaman jahiliyah betul-betul sangat rendah nilainya. Tidak ada orang bangga dengan wanita. Lihatlah bagaimana Allah mengabarkan, menghabarkan tentang orang-orang jahiliyah ketika menerima kabar tentang lahirnya seorang anak wanita. Wa idza busyira ahaduhum dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka dikabarkan tentang lahirnya anak perempuan, wajah mereka langsung menghitam dan mereka betul-betul menahan kemarahan yang sangat besar karena bencinya dengan apa yang dia terima dengan kelahiran anak wanita sehingga tinggal tunggu waktu kapan mengubur anak wanita ini walaupun dalam keadaan hidup-hidup biasanya apabila seorang wanita hamil mereka kemudian ketika saat melahirkan sang suami sudah sudah membuatkan cugangan, tahu cugangan ya? Lubang. Kemudian saat melahirkan dilihat laki atau perempuan. Kalau perempuan sebagian mereka langsung dikuburkan di situ, langsung diuruk, langsung dipendem. Atau ditunggu beberapa waktu sampai beberapa umur, sampai berapa tahun, tapi akhirnya pun juga sama. Si anak diajak keluar dengan dandanannya, kemudian ketika telah sampai di pinggir sumuran, lalu di apa namanya didorong sehingga dia masuk ke lubang sumur dan dia dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Semuanya dalam keadaan buruk. Kemudian wanita benar-benar berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan tidak terhormat. Perhatikan pernikahan di zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apa yang apa yang beliau ketahui tentang pernikahan di zaman jahiliyah. Pernikahan di zaman jahiliyah itu ada empat model. Satu yaitu model pelacuran Kemudian pelacuran, artinya berapapun laki-laki yang pengen masuk itu nggak dibatasi. Yang mau datang menikmati. Kemudian nanti kalau sudah hamil dan kemudian lahir, semua yang laki-laki pernah masuk, mestinya kalau zaman kita nggak tahu gimana caranya dicatat, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa. Kemudian ketika sudah lahir diundang semuanya. Kemudian ditunjuk kamu bapaknya si ini dan gak bisa mengilah. Ini yang pertama. Yang kedua, pernikahan dengan cara wanita dengan memberi tanda khusus boleh menerima laki-laki yang kurang dari 10. Sama juga dengan mirip yang pertama, tapi jumlahnya terbatas, kurang dari 10. Nanti kalau sudah hamil, demikian pula lahir dipanggil semuanya, lalu dipilih di antara mereka yang menjadi bapaknya anak tersebut. Yang ketiga, model cari bibit. Model cari bibit. Apakah akan dicari dari sisi gantengnya, atau dicari dari sisi pinternya, atau ketokohannya, atau yang lain-lainnya, atau mungkin dia punya keterampilan khusus, pekuda atau pemanah, Seorang suami kalau istrinya sudah selesai haid, maka dia perintahkan pergilah kamu kepada si fulan. Kemudian dia menginap di rumah si fulan sampai beberapa waktu sampai hamil, sampai jelas-jelas hamil. Baru kemudian ditarik lagi Apakah mau dipakai lagi itu enggak Yang penting pohon sudah dapat duluan Ini namanya pernikahan dengan cari bibit istibok minta diendoki kemudian yang keempat yang dilestarikan oleh Islam apabila laki-laki sudah punya minat dia datang kepada walinya dia melamar kemudian oleh walinya diijab kabulkan maka inilah pernikahan yang sangat mulia dilestarikan oleh Islam dan suci di mata manusia, terhormat di mata manusia dan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Dan Islam melestarikan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk yang ada di dalam jahiliyah. Ketahuilah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam betul-betul perhatian kepada wanita. Seandainya dulu laki-laki itu ada orang yang bersikap buruk kepada wanita, maka Nabi kita berwasiat, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan cara yang baik. Yaitu perlakukanlah para wanita dengan cara yang baik. Sehingga Rasulullah SAW pun katakan, khairukum khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Apa kata Nabi yang mulia salam ikhwati billah Sebaik-baik kalian orang yang terbaik dengan keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Inilah di antara penghormatan Islam terhadap para wanita. Sebaik-baik orang adalah orang yang terbaik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Sehingga akhlak kebaikan seseorang diukur dengan kebaikan dia kepada istrinya. Ikhwati billah ini sungguh merupakan sebuah kemuliaan yang besar dalam Islam ini. Berapa lama Anda dengan teman Anda? Seandainya Anda berkawan dengan teman Anda, berapa lama Anda berkawan dengan teman Anda dalam sehari? Kira-kira berapa lama Anda berkawan dengan teman Anda dalam sehari, ikhwan? Berkumpul dengan teman Anda berapa jam? Kira-kira Seandainya umpamanya antum teman kerja 8 jam. Seandainya 8 jam maksimal. Seseorang dia bisa berbahasa basi dengan temannya yang hanya memang beberapa jam tersebut. Tetapi seorang tidak mungkin berbahasa basi dengan istrinya yang pagi bersama dia, nanti juga siang atau sore bersama lagi, teman di dapur, teman di bantal, teman di rumah, di luar rumah, teman kondisi susah, kondisi senang. Barang siapa yang dia baik dengan istrinya, maka benar-benar dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di saat dia marah dengan istrinya, dia orang yang baik. Di saat dia rilba dengan istrinya, dia orang yang baik. Dalam segala keadaan dia orang yang baik dengan istrinya, maka sungguh dia menunjukkan orang yang memang berakhlak yang baik. Sehingga kata Nabi, sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan istrinya dan aku adalah orang yang terbaik dengan istriku. Ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita semuanya. Yang merupakan standar kemuliaan seorang dan merupakan bentuk pemuliaan kepada para wanita Para wanita dalam Islam apabila dia keluar rumah dan itu keluar rumah yang cukup jauh safar maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan lewat nabinya agar para wanita ini dikawal. Wallahi ini bukan penghinaan tapi ini pemuliaan kepada wanita. Dikawal. Disediakan agar dikawal oleh penjaga yang siap untuk menjaga para wanita ini dari gangguan-gangguan yang akan terjadi. Akan tapi bagaimana para musuh telah mengembuskan dengan hembusan dengan bisikan iblis bahwa betul-betul Islam mengungkung para wanita sampai orang yang kepalanya telah kemasukan pemikiran iblis dari kalangan kaum muslimin dia memiliki perkataan atau memiliki ungkapan yang sangat buruk seandainya Islam ini diterapkan di tengah-tengah kehidupan, maka yang pertama kali terbolimi adalah wanita, maka sungguh ini perkataan yang layak hanya diucapkan oleh iblis, bukan diucapkan seorang manusia apalagi seorang muslim. Hanyalah diucapkan seorang yang kafir, yang punya kebencian dan tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah diucapkan oleh iblis dan orang-orang yang mereka telah termakan oleh iblis. Sungguh Islam sangat memuliakan para wanita. Akan tapi musuh tidak pernah ridho. Manusia kaum muslim mewujudkan Islam di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga apa yang dia apa yang semuanya pemuliaan itu dianggap sebuah keboliman kepada wanita tentang hukum waris, tentang wanita, ini terbatasi gerak-geraknya, gerak-geriknya. Dianggapnya merupakan pemboliman, bahkan wallahi ini sungguhnya pemuliaan kepada para wanita. Ketika Allah memerintahkan para wanita keluar rumah pakai dengan menutup aurat, ini adalah betul-betul pemuliaan kepada wanita. Jangan sampai wanita dilecehkan di jalan-jalan. Dianggap tidak memiliki harga, Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita paham berkaitan dengan wanita muslimah hendaklah para wanita muslimah dia menyadari dirinya bahwa dirinya merupakan sumber fitnah. Diingatkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam wanita merupakan sumber fitnah. Yang Nabi katakan, "Ma tuba di fitnatan abwaru 'ala rijal minanisa. Tidaklah aku tinggalkan kepada laki-laki fitnah yang lebih membahayakan dirinya melebihi fitnahnya para wanita. Nabi kita juga mengatakan secara umum, "Itaqud dunia wa nisa." Takutlah kalian terhadap fitnahnya dunia karena dunia sungguh bagi wanita bagi manusia secara umum merupakan fitnah. Barang siapa yang tidak waspada dengan dunia benar-benar dia akan menjadi korban yang kesekian dari fitnahnya dunia. Watakun nisa wanita termasuk bagian dari dunia atau bukan ikhwan? Hah? Bagian daripada dunia. Ini namanya atful khas ba'dal am. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah Allah mendatangkan yang umum. Dunia dengan segala isinya adalah fitnah yang akan bisa menghancurkan agama seseorang. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang lebih khusus lagi dari dunia yaitu wanita yang menunjukkan tentang besarnya fitnah wanita khususnya bagi para lelaki fa inna awwala fitnati ban Israel kanat min kibali nisa karena fitnah yang pertama kali menghancurkan membinasakan Bani Israel adalah dari sisi wanita ketika wanita pelacur telah mulai beredar di jalan-jalan beredar di masyarakat maka kemudian laki-laki Bani Israel, tentara Bani Israel, mulailah mereka kemudian ya ini terjerumus dalam berbagai macam pelacuran persinaan dan atas itulah Allah hancurkan Bani Israel. Fitnah yang menghancurkan pertama kali Bani Israel adalah para wanita. Dari sisi mana? Para wanita merupakan fitnah bagi laki-laki atau mengapa para wanita merupakan fitnah bagi laki-laki? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah para lelaki dia tertarik dengan para wanita. Punya kecenderungan yang sangat kuat dengan para wanita. Cobalah antum renungkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menggabungkan tiga kalimat yang semuanya menunjukkan menunjukkan sifat laki-laki yang betul-betul mereka gampang dibuat tergila-gila dengan wanita. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Zuyina dihiasi, dijadikan indah di dalam pandangan para laki-laki. Zuyina sehingga wanita betapapun keadaannya bisa membuat atau bisa mensihir mata laki-laki sehingga semua yang ada pada wanita nampak indah. Hope dan disertai ada perasaan kecintaan. Ketika orang ada kecintaan, maka betul-betul kecintaan itu merupakan energi besar yang membuat kelelahan itu tidak berarti di mata dia. bila kalau antum mencintai seseorang, kelelahan apapun yang Anda rasakan itu tidak akan bermakna, akan kecil artinya di mata Anda. Betul? Bahkan terkadang buat dia ini perkara yang mengasyikkan baginya. Yang ketiga, ada nuansa syahwat zuyina linasi hubbu asyahwat ada nuansa syahwat betul-betul berselera betul-betul berselera sehingga betul-betul hatinya dibuat memiliki kecenderungan yang sangat kuat yang pertama kali disebutkan oleh Allah sebelum yang lain-lainnya yang pertama adalah An-Nisa Zuyyina linasi hubbu syahwati minan nisa. Ini yang pertama. Sehingga ketertarikan laki-laki dengan wanita inilah menjadi dorongan yang kuat yang menjadikan kemudian wanita betul-betul fitnah bagi para laki-laki. Yang kedua, Rasul katakan, Innal mar'ata aurah. Wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila wanita itu keluar, maka syaitan betul-betul akan membuat serba indah wanita ini. Akan dihias-hiasi oleh syaitan sehingga serba nampak indah wanita tersebut. Sehingga kata Nabi, wanita itu takbalu fi surati syaitan wa tatburu fi surati syaitan. Wanita itu dia dilihat dari belakang maka dia dalam bentuk syaitan dan dari depan juga dalam bentuk syaitan. Bukan artinya itu meteni, tapi maksudnya itu syaitan betul-betul menghiasi sehingga dilihat dari sisi manapun soko ngarep yo menarik, soko Buri yo menarik. Syaitan mencelok tempat-tempat yang membuat mata laki-laki dan hatinya betul-betul serba tertarik di dalam soko Buri yo menarik, soko ngarep yo menarik, diringke kiwa tangan yo tetap menarik. Sehingga benar-benar ketertarikan laki-laki yang membuat fitnah yang sangat besar. Oleh karena itulah sebagaimana Allah mengetahui wanita menjadi fitnah bagi laki-laki dan juga para musuh tahu persis wanita ini adalah fitnah bagi laki-laki, maka Allah yang mengendaki kepada kita kebaikan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga sebagaimana para musuh yang merupakan dajalnya kehidupan juga menginginkan hancurnya kita melalui para wanita. Adapun para musuh di antaranya bagaimana mengadakan gerakan wanita untuk keluar rumah. Wanita keluar rumah seandainya nyandaknya itu nyandang yang wangun, tahu enggak? Nyandang yang wangun. Nyandang yang semestinya itu tetap menimbulkan fitnah yang sangat besar. Apalagi wanita yang keluar dengan keadaan pakaian ala kadarnya. Yang masya Allah, wanita-wanita yang digambarkan oleh Nabi dengan kalimat sinfani min ahli nar lam arohuma. Ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah melihat pada zamanku. Satu di antaranya adalah nisaun, kasiatun, ariyatun, mumilatun, mailatun, ru'usuhunna kasnabil buhtil ma'ilah wanita-wanita yang mereka berpakaian akan tapi hakikatnya telanjang yang wanita-wanita ini mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok untuk mengundang syahwat para laki-laki Kepala-kepala mereka seperti punuh unta ini wanita yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada zaman Nabi di zaman jahiliyah maka Nabi belum melihat tampilan wanita jahiliyah dengan penampilan seperti ini. Kasiat, ariat, wanita-wanita yang mereka berpakaian hakikatnya telanjang. Para ulama kita, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, ketika menerangkan tentang wanita yang telanjang, berpakaian tapi telanjang, boleh jadi karena pakaian yang dipakainya saking tipisnya. Ada nggak wanita pakaian tipis ikhwan? Banyak. Nah, melihatnya truk. sambra ambra di sembarang tempat akan sangat sering kita dapatkan wanita-wanita yang mereka berpakaian tipis tembus pandang. Yang kedua, pakaian pakaian wanita yang mereka ini memang tebal tetapi sangat minimalis. Masya Allah, sehingga super esbal, eh super tidak esbal. Kalau laki-laki itu suruh esbal, ah, suruh nggak esbal di atas mata kaki, ini wanita juara satu sampai buburnya itu medeni wong. Kemudian pakaian-pakaian yang mereka ini super belek. Super belek. Dibelek nengendindi, dindi Belek depan, belek belakang, belek samping, belek kaki, belek geger, sehingga sudah kayak sundel bolong, nyilip lorong sudah semuanya masya Allah medeni wong lanang. Dan sungguh pakaian-pakaian demikian adalah nyata. Lihatlah kehidupan para artis yang kemudian ditiru oleh orang wanita-wanita kampungan atau di wanita semua tempat pakaian-pakaian yang luar biasa yang total musuh tahu bagaimana cara menghancurkan generasi dengan cara atau dari celah para wanita. Dan lihatlah bandingkan dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengingatkan laki-laki, eh, para wanita, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita mukminah, Jangan kalian berdandan dengan model dandanan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Benar-benar Islam bagaimana mengajarkan wanita betul-betul dia bisa menjadi sumber kebaikan. Sebagaimana orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh kaum ini menginginkan wanita sumber ini kehancuran. Kemudian Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan wanita banyak tinggal di rumah dan wallahi ini adalah tempat yang paling cocok bagi wanita sesuai dengan fitrahnya. Wa qarna fi buyutikunna dan tetaplah wahai para wanita banyak-banyak tinggal di rumah. Bukan berarti tidak boleh sama sekali keluar rumah, tetapi banyak-banyak tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna Seandainya harus keluar rumah, jangan bertabaruj sebagaimana tabarujnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Ibu-ibu sekalian, sungguh pekerjaan rumah pekerjaan yang sangat mulia dan pekerjaan yang sangat besar. Coba sekarang, seandainya kita hanya mengambil dua sisi, bagaimana ibu-ibu menservis para suami sampai betul-betul puas. Yang kedua, bagaimana mengurus harta dan anak suami. Sudahin aja. Di antaranya, seandainya yang pertama mengurus suami. Suami bisa dibayangkan kalau sudah keluar dari rumah, dari luar rumah capek, capek, sudah kesel, hatinya juga capek, badannya, kemudian tahu-tahu pulang rumah, rumahnya kosong, berantakan, kemudian priuk-priuk melumah kabeh, piring-piring rung disai, kemudian masya Allah rumahnya kotor, makanan gak ada, wow, tambah berang suami. Semuanya bisa jempalik semuanya. Ikhwati billah, sehingga suami demikian akhirnya kemudian dia pelampiasnya mencari kepuasan syahwat di luar rumah. Maka perhatikan rahasianya. Kenapa Nabi pernah mengatakan idza da'a rajulu Seandainya ada seandainya seorang suami mengajak seorang istri Apabila seorang suami idada ar rajulu Fal ta'tihi walau kanat alat tanur. Apabila seorang suami mengajak istri ini mengajak, tahu artinya mengajak? Bukan diajak belanja, bukan diajak jalan-jalan, ajakan khusus, undangan khusus. Apabila seorang suami mengajak istri fal ta'tihi Wahai istri, penuhilah ajakan suami walau kanat alat tanur walaupun istri sedang di depan tungku pembakaran baru goreng endok apa mungkin baru bakar roti penuhilah ajakan suami kira-kira ya, ibu-ibu atau ikhwas kalian apa rahasianya kira-kira apa kira-kira rasanya kalau yang gosong itu hanya endok atau roti Karena ditinggal melayani suami Gosongnya roti atau endok telur ini bisa pergi ke warung Cari gantinya masih banyak telur-telur yang disediakan Tapi kalau yang gosong itu perasaannya suami Wah bahaya Bahaya kalau sampai perasaan suami kosong, oh dia akan cari keluar, apalagi di Bali. Bahaya. Maka sungguh perawatan ibu-ibu sangat dibutuhkan untuk para suami. Bagaimana suami selalu bugar ketika pulang ke rumah, sehingga bagaimana ketika pergi diiringi dengan yaitu wajah yang menyenangkan istri sehingga wajah istri selalu nempel di wajah suami sepanjang jalan. Kemudian pulang, suami sudah membayangkan juga wajah istri sehingga pulang dalam keadaan betul-betul dia sudah punya harapan besar. Masya Allah. Dan mudah-mudahan istri yang demikian anaknya banyak. Suami suka pulang, kemudian tentrem dan tenang di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak. Jangan sampai suami pulang anaknya tampilannya kayak kompor terbalik, awut-awutan gak karuan, sudah ingusnya dilewer, kemudian pipisnya kemana-mana, kemudian gak karuan bentuknya. Masya Allah anak gak diurus. Sehingga betul-betul membuat mata suami sepet melihat pemandangan rumah yang seperti itu. Mengurus anak, Masya Allah pekerjaan besar. Dan seperti ngopeni tanaman yang penuh, yang membutuhkan perhatian. Jadilah guru yang terbaik bagi anak-anak. Sungguh Guru pertama yang seharusnya mencetak anak itu menjadi anak unggulan adalah para ibu. Ulama-ulama yang hebat-hebat, yang sangat yang hebat-hebat, semuanya diantaranya dengan yaitu penanganan dengan cetakan kedua tangan ibunya, bagaimana ibunya memoles sehingga anak itu menjadi anak yang total luar biasa. Ulama-ulama yang sangat besar, dan dibutuhkan total ibu yang siap menjadi guru yang total hebat bagi para anaknya. Apalagi kalau anaknya banyak ibu-ibu yang rahmati Allah SWT Anaknya lima, sepuluh atau lima belas Bagaimana ibu-ibu sempat arisan Kemudian sempat kegiatan kesana kemari sampai nggak pernah di rumah atau bagaimana saat ibu menjadi ibu karir. Alangkah sangat terlantarnya kondisi rumah tangga. Maka sungguh tinggal di rumah bukan berarti tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya sangat mulia dan sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh wanita kerja di luar itu tidak bisa dibayar dengan gaji suami atau tambahan gaji istri yang sangat besar. Sama dengan rusaknya kesehatan, mahalnya kesehatan untuk pembiayaan akibat rokok itu lebih besar dari keuntungan pajak rokok. Seandainya pajak rokok, serokok itu ditiadakan walaupun nggak menerima pajak, sehatnya manusia itu lebih murah dibandingkan dengan penyakit yang datang akibat bahaya rokok. Apalagi berkaitan dengan pendidikan anak di rumah tangga yang ini merupakan aset dunia dan akhirat. Anak bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Apabila ini kemudian aset ini terlantarkan, masya Allah. Ibu rahmati Allah swt. Wanita bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Siasanya keluar rumah Islam mengatur sedemikian rupa. Hendaknya berpakaian yang menutup aurat, Hendaknya jangan pakai minyak wangi, hendaknya jangan berlenggak-lenggok, hendaknya mereka betul-betul menjaga ini pakaiannya jangan sampai membuat mata laki-laki terpalingkan bahwa fitnah wanita itu sangat dahsyat bagi laki-laki dan laki-laki yang saleh Wahai laki-laki yang saleh, jangan Anda merasa aman pula dari fitnahnya para perempuan Sungguh telah banyak fitnahnya, sungguh telah banyak laki-laki yang terfitnah dengan perempuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dan fitnah wanita bisa sampai menyeret manusia kepada kekufuran atau sampai kepada kebedahan atau sampai kepada kemaksiatan. Saya kira kita semuanya telah pernah mendengar tentang kisah muadzin yang sudah sekian tahun menjadi muadzin ketika dia mau menaik ke menara maka matanya melihat tetangga masjid wanita Nasrani yang kemudian pemandangannya menancap di hati sehingga dia gagalkan adzannya dia turun kemudian menemui wanita tersebut singkat cerita kemudian dia ingin mengawini wanita ini dan dipersyaratkan dia harus dia ini Ah, pindah dari agama Muhammad, dia pun murtad, kemudian dia suruh minum oh, khamr, dia mabuk, mati sehingga rugi segala-galanya. Sudah dia belum mencicipi si wanita yang molek, dia sudah keluar dari agamanya sehingga dia betul-betul rugi dunia dan akhirat. Ini diantaranya adalah karena pandangan mata yang kemudian menjadikan dia hatinya kena panah asmara sampai dia pun siap mengorbankan agama yang dia miliki. Tahu nggak ibu-ibu sekalian, ikhwas sekalian, bagaimana seorang yang tadinya dia memiliki pemikiran yang bagus, bahkan termasuk perawi hadis yang pernah belajar bahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang yang namanya Ibnu Hibton Rehban. Laki-laki ini adalah laki-laki yang asalnya dah memiliki ya ini pandangan yang bagus, pemahaman yang bagus. Kemudian dia ingin menaik dia kemudian dia terfitnah dengan seorang wanita yang menarik hatinya yang berpemikiran khawarij. Awal dia ingin menikahi wanita ini dalam rangka bisa merubah pemahaman wanita tersebut supaya kembali kepada pemikiran yang lurus. Banyak di antara para ikhwan, yang penting ayunese. Rapopong kok pikirannya gampang diwai. Nek nah, dadi bojone. Itu pikiran dia. Ketika ibn Hitton telah menikahi wanita ini, satu saat dia mendapatkan bagaimana cerdasnya wanita ini. Kata wanita, "Wahai suamiku, aku sudah merenungkan antara permasalahanku dan permasalahanmu. Yang kita berdua akan bisa masuk surga." Oh, bagaimana itu? Kata istrinya, "Sungguh engkau adalah orang yang jelek rupa." dan telah mendapatkan wanita sepertiku yang sangat cantik seperti ini, lalu Anda menjadi laki-laki yang bersyukur. Dan saya wanita yang cantik seperti ini mendapatkan engkau laki-laki yang jelek rupanya dan saya juga bisa bersabar. Maka sungguh orang yang bersyukur dan bersabar dua-duanya masuk surga. Laki-laki ini ternyata terfitnah dan terkagum dengan kalimat sederhana dan kalimat singkat wanita tersebut. Sehingga dari laki-laki yang punya kelurusan faham berubah menjadi laki-laki yang bahkan mencaci maki Ali bin Abi Thalib dan memuji-muji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Berubah pikirannya karena terfitnah dengan kecantikan seorang wanita. Hati-hati para ikhwah sekalian, hendaknya dia tidak yakni bertawakal kepada usahanya, tapi hendaknya dia betul-betul berpikir tentang kebelakangnya dan sesungguhnya cantik itu tidak lama. Tidak lama, apalagi kalau udah istrinya cantik, antum jadi suaminya, kemudian ternyata dia galak. Galak, kemudian kasar, kemudian suaminya bisa jadi keset, bagi wanitanya oh sudah hancur sudah cantik itu gak kelihatan lagi yang berjalan tinggal bagaimana muamalah yang sungguhnya tewas sekali ya Abdurrahman bin Abi Bakar laki-laki soleh Abdurrahman anaknya Abu Bakar As-Siddiq laki-laki soleh ketika dia berdagang ke Syam dia matanya pernah melihat seorang wanita dengan paras yang semampai elok dan sangat menarik. Sampai akhirnya gambar wanita ini betul-betul nggak pernah bisa hilang dari mukanya, dari matanya. Sehingga ketoan, ketok-ketoan terus kata orang Jawa. Tahu nggak ketok-ketoan? Sehingga kayak di depan mata terus. Apa itu namanya? Ya terbayang-bayang ketok-ketokan terus sampai akhirnya Abdurrahman membuat syair membuat bait-bait yang selalu diucapkan gimana mana kata orang Jawa kayak orang ngengleng tahu nggak orang ngengleng tergila-gila dia kenapa panah asmara wanita ini sampai Umar ibnul Khattab ngenes lihat Abdurrahman seringnya menyebut Laila pintu Judi bagaimana terfitnahnya Abdurrahman kepada wanita ini sampai kemudian kata Umar kepada panglimanya kalau nanti kalian menaklukkan Syam dan menemukan wanita yang namanya Laila pintu Judi termasuk di antara tawanan kalian Kekno Abdurrahman bin Abi Bakar Kasihkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar Betul Qadarullah Terjadilah penaklukan Syam Dan ada pula wanita yang disebut-sebut itu Laila pintu Judi Kemudian diserahkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar Oh kayak tumbuh itu tutup senangnya, masya Allah, bunganya, hatinya, apa yang membuat selama ini dia kedanan betul-betul sudah kecekal sekarang itu. Sehingga ketika Abdurrahman menikah dengan wanita ini, mbok-mbok tua itu kabeh dilalekke. Lali semuanya dengan istri tuanya. Dia asyik dengan istri barunya itu. Sehingga istri lamanya itu mengadu kepada Aisyah. Ya Aisyah, saudara Anda sudah melupakan kami semuanya semenjak dia punya istri yang baru. Aisyah pun kemudian mendatang Abdurrahman, ya Abdurrahman. Kenapa kamu begitu? Kata Abdurrahman, coba lihatlah giginya itu seperti gigi delima. Intinya bagaimana terkagum-kagumnya Abdurrahman kepada wanita ini. Kemudian tidak lama Abdurrahman menikmati perempuan yang sangat cantik ini Laila pintu Judi maka kemudian wanita ini kena penyakit atau dia kena musibah sampai kemudian bibirnya memble, kemudian untune ketok terus sehingga dipandang sudah jelek kayak wong guing, tahu nggak? Wong guing tahu nggak? Hah? Tahu kuing Apa Pak kuing itu? Iya, sumbing. Sumbing, kuing, Sehingga tidak seperti dulu ketika dilihat dan sudah menjadi seni. Kemudian sekarang Abdurrahman berbalik. Dulu Masya Allah wanita ini betul-betul menguasai hatinya. Sekarang betul-betul hatinya nggak ada kecenderungan babar belas. Sehingga Laila pun protes kepada Aisyah. Ya Aisyah, saudara Anda dulu sedemikian rupa memperlakukan saya sekarang begini. Aisyah pun kemudian mendatangi Abdurrahman, ya Abdurrahman, dulu kamu sangat mencintainya, sekarang sangat membencinya. Kamu silahkan sekarang berbuat adil atau kamu kembalikan ke orang tuanya. Akhirnya Laila bintu Judi diretur Dikembalikan ke orang tuanya Ikhwati fillah, begitulah jiwa laki-laki, sesoleh apapun, jangan pernah merasa aman terfitnah dengan para wanita. Jangan terfitnah dengan perkataan iblis bahwasanya melihat keindahan wanita termasuk diantaranya menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ini adalah ungkapan-ungkapan dajjal yang ini keliaran di tengah-tengah kaum muslimin. Ibu sekalian, dan tentu masih sangat banyak bicara tentang masalah wanita waktu kita habis mudah-mudahan manfaat yang sekilas ini marilah kita bersama-sama berusaha untuk betul-betul menjadikan nikmat Islam yang paling mahal bagi diri kita kemudian bagaimana kita betul-betul berbangga dengan nikmat ini dengan cara kita mempelajari dan berusaha untuk berhias dengan nikmat tersebut berbangga dengan penampilan-penampilan sebagai seorang muslim dan muslimah dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk kita bisa memelihara nikmat ini sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan diantaranya bagaimana kita dalam berukhuwah dengan orang-orang yang yang fanatik dengan kelompoknya di mana mereka mengaku menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tapi mereka sangat antipati dengannya dakwah eh, dengan dakwah sunnah. Kita ini malah dikatakan keras dalam mendakwakan agama yang hak ini. Yang pertama, kita harus teliti diri kita dulu. Betul nggak kita orang yang menyalahi sunnah? Betul nggak kerasnya kita ini keras yang mapan atau keras yang salah? Ikhwati fillah, gambaran masyarakat secara umum tentang sebagian kaum muslimin atau sebagian kita yang menisbatkan kepada dakwah sunnah memang gambaran yang tidak bisa disalahkan ketika kata-katanya ketus kemudian dia sadis kemudian dia tidak ramah penampilannya penampilan yang sok ini tentu kesan yang buruk dan ini harus menjadi koreksi bagi kita untuk benar-benar menjadi seorang muslim yang betul-betul bisa berpenampilan seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, apabila ternyata kita sudah yakin tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi dan banyak orang yang masih kurang senang dengan kita, fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul Bersabarlah anda sebagaimana sabarnya para ulul asmi dari kalangan para rasul. Bersabarlah dan kalau perlu bahkan berbuat baiklah kepada orang berbuat buruk kepada anda. Sebagaimana Allah ajarkan kepada kita agar kita itfa billati ahsan tolaklah keburukan mereka dengan kebaikan anda Mudah-mudahan yang tadinya bermusuhan bisa menjadi seakan kawan tepat, kawan dekat. Atau kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada Anda dan Anda tetap berbuat baik kepada dia, Anda seperti menyumpalkan eh, abu panas di mulut dia. Tetapi ingat kata Allah, "Wa ma yulaqaha illa sabirun." Tidak bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang yang bersabar. Yang ketiga, terhadap saudara kita yang menyelisih sunnah dan membenci sunnah, maka kita ingatkan tentang sikap dia yang sangat dikhawatirkan dia terjatuh dalam membenci Rasulullah dan sunnahnya dan bisa membatalkan keislamannya dan kemudian kita tetap berwala kepada dia sebatas Islamnya dan kita berlepas diri dari kerusakan yang dia miliki. Demikian Allah taala a'lam bisawab. Apakah seorang wanita muslimah yang berjilbab lebar namun ada sanggulnya sehingga jendel gitu teman? Atau rambut panjangnya yang diikat sehingga seolah-olah seperti penuh unta Apakah ini termasuk sebagaimana dalam hadis tersebut. Adapun termasuk dalam hadis tersebut mudah-mudahan tidak akan tapi kalau bisa diusahakan jangan ada sisi yang membuat mata kemudian tertarik. Oh, akhwat sirain jendol. yang beda ini dengan yang lainnya sehingga membuat hati laki-laki kemudian perhatian melihat atau memperhatikan akhwat tersebut diusahakan berusaha untuk berdandan sewajarnya sebagaimana yang lain-lainnya sehingga tidak memiliki daya tarik khusus. Wallahu a'lam bishawab. Jika eh, ini harus diharuskan melayani suami kapan saja, kalau istri yang mengajak kepada suami kemudian ditolak bagaimana? Ini namanya suami yang nusus. Suami yang duraka kepada istri. Habis itu rapat aja bu, rapat rembukan ya. Kan. Ya tentu suami yang baik, suami yang bisa memuaskan istri, jangan sampai kemudian istri pun kecewa dengan suami karena perintah Allah itu wa'ashiruhuna bil ma'ruf dan pergaulilah istri dengan cara yang terbaik dengan cara yang terbaik sehingga tidak boleh suami sewenang-wenang dengan istri ini namanya suami yang balim dan Allah akan tidak akan biarkan keboliman suami kepada istri di akhirat kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk apabila suami punya istri dua kemudian gak adil nanti dia kembali kepada Allah dalam kondisi pundaknya itu sengkleh tahu nggak sengkleh Hah? Ya nanti buka internet sengkleh apa artinya ini. Ketika saya ingin hijrah menjadi pribadi yang lebih sabar, ikhlas, menjaga lisan dan menjaga emosi, dan saya terus memohon kepada Allah agar dikuatkan dan lain-lain. Tapi setelah itu ibu saya terus Eh, akan tapi setelah itu saya terus dilupakan dengan berbagai cobaan dan memancing emosi saya. Apa ini? Bahkan meyak, bahkan menyakiti perasaan saya. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ibu-ibu sekalian atau ikhwas sekalian, seorang mukmin asalnya kepribadiannya diajarkan Nabi ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat mengherankan seorang mukmin. Inna kulla amrohu lau khairun. Semua perkaranya itu inna amrohu lau khairun. Semua perkaranya baik. Walaysa daka illa lil mukmin dan seperti ini enggak ada dimiliki kecuali orang mukmin. In asabat usarra usyakara fakana khairan lah kalau menimpa kepada dia kelapangan dia pun bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabatu barra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia tertimpa musibah dia ini bersabar itu baik bagi dia. Ibu-ibu sekalian, apabila iman telah melekat di hati, maka sungguh akan bisa merubah seperti ini. Sekarang, kalau orang kehilangan uang satu juta, sedih enggak? Sedih nggak? Sedih. Kalau orang kila orang kehilangan uang satu juta, lalu dapat ganti 10 miliar, sedih nggak? Hah? Senang? Tentu. Seorang mukmin melihat musibah itu adalah di balik musibah ini ada pahala yang sangat besar kalau dia bersabar. Sehingga benar-benar ujian itu dalam rangka meningkatkan grade keimanan atau menggugurkan dosa-dosa dia. Sehingga seorang salaf mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah, kita akan memasuki kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan dan musibah itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita belajar sabar dan terus bersabar sampai Allah SWT betul-betul memberikan kemuliaan kepada kita. Pernah nggak ibu-ibu sekalian atau ikhwan dengar ceritanya seorang perawi hadis namanya ya ini Abu Kilabah. Dengar? Abu Kilabah dia pada akhir hidupnya hidupnya betul-betul dalam kondisi kehilangan dua tangannya dan kehilangan dua kakinya. Bayangkan. Dia kehilangan dua tangannya, hidup tanpa kedua tangan dan hidup tanpa kedua kaki. Akan tapi Masya Allah Ucapan yang selalu keluar dari lisannya Abu Kilabah adalah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah segala puji bagimu yang telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak kau berikan kepada orang lain. Padahal beliau keadaannya seperti itu. Ini semuanya perlu menghayati tentang kemurahan Allah kepada kita dan hakikat nikmat yang Allah masih berikan kepada kita dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mendorong kita pun memiliki kesabaran yang besar dan mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengingat atau akan menyadari segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ibu sekalian, saya sekalian dan bermanfaat. Kalau kurang minta maaf, silakan difotokopi kalau mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana kuisnya? yang mana? Oh di dalam. Yang pertama, siapakah nama sahabat Nabi yang dia sempat tergila-gila dengan lalai e, bintu judi? Udah gampang. Yang kedua, apa artinya firman Allah Subhanahu wa taala? Eh? satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, sahih silahkan diberikan hadiahnya. Yang kedua, apa artinya ayat ini? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Ada nggak? Ada. Nggak ada. Iya sekarang apa artinya ayat apa artinya kalimat ini? tu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammad nabiy wa rasula. Hah? Gak ada juga. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, artinya aku ridho Allah sebagai Rabbku dan aku ridho Islam sebagai agama agamaku dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi. Iya. Kemudian siapakah nama orang yang sempat terfitnah dengan wanita yang berpemikiran khawarij? Ada nggak? Ada. Uh, namanya Ibnu Siton. Iya, udah habis hadiahnya udah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.